Irafila barakallahu fikum tentunya tidak semudah membalikan tangan kita. Lihat upaya para ambia dalam mendidik generasi mereka. Contoh Abul Ambia Ibrahim alaih salatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-131, 32 dan seterusnya. Itu kisah yang penuh dengan hikmah pelajaran besar buat kita orang tua. Yang kelak Allah akan tanya kepada masing-masing kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sa'ilun an kulli ra'in amma sar'ahu." ahafidha am hatta yus'al rajulu an ahli baitihi Beliau bersabda yang artinya sungguh Allah akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah benar ia jaga dengan baik amanahnya atau ia sia-siakan? Sehingga Allah tanya setiap suami, setiap kepala keluarga, bagaimana ia memimpin keluarganya? Anak-anak kita, tanggung jawab kita, dan hiwabila barakallahu fikum. Kenapa Allah sebutkan kisah para ambia untuk teladan bagi kita? Mereka manusia, kita juga sama manusia. Mereka bisa, kita pun dengan izin Allah bisa seperti mereka. Lihat yang Allah sebutkan. Ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk berserah diri kepada Allah, beliau pun pasrah. Menyatakan, Aslam tu li Rabbil Alamin. Aku berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi. Demikian pula Nabi Ibrahim wasiat dengan Islam ini kepada anak keturunannya. Wa Yaqub, begitu pun Nabi aku, Putra dari Isa, anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, cucunya. Mereka menyatakan kepada anaknya, Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin. ولا illa wa antum muslimun. Allah sampaikan dalam ayat ini wasiat mereka wahai anak-anakku sungguh Allah telah memilih bagimu agama jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam ya bila barakallahu fikum. Ini yang Allah tanyakan nanti di akhirat kepada kita. Allah nggak nanya, engkau wariskan apa anakmu? Engkau tinggalkan jabatan apa buat anakmu? Yang Allah tanya, bagaimana engkau mendidik anakmu? Engkau arahkan kemana? Ke surga atau ke neraka? Tanggung jawab kita, kita akan ditanya oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam menanamkan akidah yang benar dari semenjak ya bayinya anak-anak beliau Ishak, Ismail, Ishak ditanamkan kepada mereka akidah yang lurus. Kemudian ditanamkan pula kepada keturunannya Yakub. Nabi Yakub kepada putra-putra termasuk Yusuf alaihissalam. Sehingga kalau dari kecil sudah ditanamkan memang akidah yang lurus dan sudah masuk di hati anak, maka anak akan tumbuh di atas akidah yang benar dan tidak akan terpengaruh. Bagaimanapun kondisi zaman rusaknya, tetap Allah akan jaga. Karena payafila barakallahu fikum, barokah dari kesolehan orang tua. Dan juga upaya orang tua mendidik anak. Allah berikan kepada mereka sesuai dengan upaya yang mereka lakukan. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam semenjak dibuang dari keluarganya. Diasuh di tengah-tengah kerajaan Mesir. Yang jelas bukan Islam. Tapi Allah jaga. Dan terus ia komitmen dan kokoh di atas akidah yang lurus. Agama. Kakeknya. Ibrahim. Ya, Alaihissalam. Dan yafila barakallahu fikum. Ini pula yang diwasiatkan Nabi yaqub pada putranya ketika ya sakaratul maut datang. Allah katakan am kuntum syuhada'a id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ini lihat wasiat mereka yang ditanyakan kepada anaknya, "Nak, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku?" Mereka nggak mengkhawatirkan rizkinya karena tiap-tiap kita sudah dijamin Allah rizki. Justru kita khawatirkan akan agama mereka. Jangan sampai tinggalkan Islam. Nah, ya barakallahu fikum kalau kita cinta generasi kita. Dan keberhasilan kita menanamkan akidah yang lurus, ibadah yang benar pada anak-anak kita. Sehingga lahir generasi kurrota bagi orang tuanya dan takwa bagi negaranya akan jadi barokah negerinya. Allah katakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal Kalau satu negeri penduduknya mereka semua takwa beriman kepada Allah, pasti Allah buka pintu keberkahan dari bumi, makmur. Jangan khawatirkan kemakmuran negeri ini kalau kita berhasil mendidik generasi kita menjadi anak soleh solehah yang kita khawatirkan kalau generasinya berubah. Nah, yofila ya barakallahu fikum, karena singkat waktu ini, kami ingin sampaikan beberapa langkah orang tua dalam membentengi generasi kita dari bahaya modernisasi. Dari bahaya fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman. Terutama fitnah syubhat dan syahwat. Amat sangat berat fitnah syahwat ini. Terutama anak laki-laki. Begitupun ternyata anak wanita tidak kalah beratnya. Di mana Nabi SAW ingatkan kepada kita, Ma taraktu badi fitnah adarru rijal minan nisa. Tidaklah kutinggalkan fitnah lebih berat bagi laki-laki. Ya, selain fitnah wanita. Di zaman ini, lihat Nabi Yusuf. Alaihissalam mengakui ketika diganggu, digoda oleh permaisuri raja Mesir. Allah jaga dan Allah palingkan dari perkara yang keji. Sehingga Nabi Yusuf terjaga dengan pertolongan Allah. Dan itu juga tidak lupa dari apa? Doa orang tua. Makanya hadirin, langkah pertama dalam kita untuk membentengi mereka. Menjaga mereka di dunia dari bahaya ya yang mengancam kesesatan mereka yaitu dari syubhat dan syahwat di dunia ini jangan lupa kita banyak-banyak doakan anak-anak kita karena sungguh kekuatan doa inilah merupakan benteng yang utama bagi anak-anak kita karena Allah jaga mereka generasi kita lihat ya barakallahu fikum doa Nabiullah Zakaria ketika memohon, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah anugerahkan dari sisimu untukku generasi yang baik. Begitu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberi generasi yang baik. Fabasyarnahu. Kata Allah kami beri kabar gembira ia. Dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim bihulamin halim anak yang cerdas santun itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dan ya barakallahu fikum Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita salah sunda awat la turaj ada tiga doa orang itu kalau berdoa nggak bakal ditolak Allah pertama dakwatul mazlum doa orang yang terzolimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah makbul sehingga kalau kita dizolimi, gunakan ketika itu untuk berdoa yang baik dan yang terbaik. Supaya kita diberi kebaikan oleh Allah. Tapi kebanyakan orang yang didolimi doanya jelek. Itu. Ya, jarang yang baik doanya. Nah, ya fila barakallahu fiqh. Rasulullah mengajari kita Doa itu bukan ketika anak kita sudah lahir saja. Justru untuk membentengi generasi kita, anak-anak kita dari ketika awal pertama kita nanam benih. Maksudnya berhubungan dengan istri. Beliau katakan, ketika seorang suami mendatang istrinya, lalu dia membaca doa bismillah Allahumma janib masyaitan wa janib syaitan ma razaqtana kalau dia baca doa ini suami ketika mendatangi istrinya, menggauli istrinya, kemudian Allah anugerahkan rizki berupa anak dari hubungannya ini, begitu anak lahir, lam yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan membahayakan anak itu. Syaitan tidak akan menyesatkan anak itu begitu kata Imam Ibnu Qayyim Taala. dan beliau mengingatkan kepada kita ketika anak lahir nangis itu karena ditikam oleh syaitan diganggu syaitan kecuali putra Maryam Isa alaihissalam dia diganggu kenapa ibunya Maryam ketika lahirkan Maryam dia sudah bacakan doa wa'iduka wa dzurriyyataha Syaitanir rajim Ya Allah, aku mintakan perlindungan padamu untuk dia, putriku Maryam, dan anaknya nanti keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Jadi ikhwah ini contoh dalam Al-Quran, doa orang tua itu senjata utama. Ya? Makanya dari awal kita menanam benih, benih yang ditanam kepada istri sudah terlindung. Begitu lahir, diulang lagi doanya seperti Nabi Ibrahim berdoa untuk Yakub, untuk Ishak dan Ismail. Apa doanya Nabi Ibrahim? U'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa min kulli ainin walam. Dan ini doa dibaca Rasulullah SAW untuk Hasan dan Husain cucu beliau. Dan Masya Allah dari doa ini Allah jaga keturunan Nabiullah Ibrahim AS. Padahal di zaman itu betapa berat beliau mendidik anaknya. Satu di Palestina, Sarah bersama Ishak. Satu di Kanan di Mekah, Ismail bersama ibunya Hajar. Kira-kira kalau kita sanggup nggak ngilir sejauh itu? Ya, perhatiannya luar biasa beliau kepada putranya. Di samping doa juga perhatian orang tua, pengawasan orang tua kepada anak. Makanya ini langkah awal kita membentengi anak-anak kita. Jangan lupa doa. Seperti Nabi SAW, setiap pagi petang doa beliau. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata. Fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata. Fidini wa dunya wa ahli wa mali. Beliau berdoa kepada Allah minta keselamatan fidini uh, dalam urusan agama, ya, dalam urusan dunia, urusan keluarga, urusan harta, minta agar Allah beri keselamatan. Ya hayu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini contoh doa-doa Rasulullah sana. Mohon kepada Allah agar apa? Aslih li sya'ni kullahu ya Allah perbaiki aku dan keadaanku seluruhnya istri, anak, agar Allah perbaiki. Wala takilni ila nafsi tarfata dan jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri ya Allah sekejap pun. Jangan sampai Allah lepas kita, tidak dijaga lagi. Sekejap saja kita tidak dijaga Allah, setan akan sesatkan kita bahaya besar. Na'yafilal barakallahu fikum. Belum lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah contohkan doa Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doanya. Kita mohon kepada ya Allah anugerahkan padaku ya untuk bisa mensyukuri segala nikmatku eh, nikmatku yang kau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku dan agar aku menjadikannya sebagai amalan soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati dan perbaiki aku dalam keturunanku ya Allah. Ya ikhwah, jangan pernah kita bosan berdoa. Terus-terus doa dan berdoa. Karena sungguh akan menjadikan cinta Allah kepada kita. Dan kecintaan Allah pada kita itu akan menjadi mudah kita menerima apa yang kita mau dari Allah karena Kita Allah beri. Kita mohon untuk kebaikan anak kita, jangan pernah kita putus doa. Dari satu sisi kita diperintahkan doa yang baik dan diajarkan dalam Quran, dalam hadis doa-doa kebaikan buat anak keturunan kita. Sisi lain, beliau mengingatkan kepada kita, la tad'u ala angkusikum, wala amwalikum, wala ala auladikum. Jangan pernah engkau berdoa jelek untuk dirimu sendiri, untuk hartamu, Jangan pula berdoa jelek untuk anak-anakmu. Bisa jadi engkau mengucapkan kata-kata jelek bertepatan dengan saat Allah kabulkan doa, terkabul ucapanmu. Hati-hati. Semarah apapun kita kepada anak kita, jangan pernah kita kata-katakan jelek kepada anak kita. Entah itu kalimat-kalimat bodoh dan semisalnya wal Nas Allah afiyah. Jangan pernah kata-kata yang jelek pada anak Sebab apa khawatir ucapan kita mengena dan bukan saat itu nanti ketika dia dewasa, orang tua sudah tiada, anak kena doa kita sengsara. Waliyahzubillah. Makanya orang tua yang soleh jaga lisan ketika bicara. Walaupun anak bikin marah, aslahakallah anakku. Atau Allahumma yahdik. Semoga Allah memberi petunjuk nak. Kita tidak kemudian marah-marah-marah sampai ngomong yang nggak baik sampai mengutuk anak, nyepatani anak istilahnya gitu ya. Jangan sampai. Ingat ya ikhwah, langkah pertama ini doa kita. Karena ini benteng. Kalau anak kita terlindung dengan doa, Allah jaga mereka, syaitan tidak akan membahayakan. Tinggal kita arahkan mereka didik dengan akidah yang lurus. Dengan akhlak yang baik. Akhlak sunnah Rasulullah SAW supaya anak tumbuh di atas fitrah. Karena kata Syekh Saleh Fauzan Hafidhu Ta'ala, laula syaitan wa tarbiyatu su' minal walidain al aulad ala fitratihi. Kalaulah bukan disebabkan godaan syaitan, gangguan syaitan, dan kalau bukan dikarenakan jeleknya pendidikan orang tua kepada anak, maksudnya dengan kata lain, kalau anak sudah terjaga dari gangguan syaitan, kemudian orang tua benar mendidik anak, pasti anak akan terus di atas fitrahnya. Tapi kebanyakan orang tua lalai. Yang penting anakku ke masjid, bu ngaji, bu yang penting ning masjid. Sholatnya bu piye terserah ning masjid. masjid nak. Padahal di masjid main. Jumatan pun nggak dengar khutbah. Main dengan temannya. Beda dengan orang tua yang mendidik. Nah hadirin jangan kita jarkoni. Iso ngajari ini langsung lakoni. Kita perlunya didik anak. Dengan ngajari anak tuh beda. Didik dari awal di rumah kita ajak ke masjid, di di perhatian nak duduk. Masuk masjid, jangan lupa tahiyatul masjid. Kita masuk rumah orang aja kita jaga adab. Ini rumah Allah, jaga adabnya. Ya, tidak boleh main ke sana kemari. Betul-betul sampai pulang ke rumah diajari. Nah hadirin, ini upaya kita yang pertama doa. Upaya kita yang berikutnya hadirin, adalah kesungguh-sungguhan kita dalam mendidik anak. Karena cuma doa-doa ke dididik juga sama. Harus dididik. Dan coba antum perhatikan Nabi Ibrahim. Dari Baitul Maqdis. Yaitu di Palestina datang ke Kanan, ke Ka'bah. Nengok Ismail berbolak-balik ulang-ulang. Untuk mendidiknya, membimbingnya. Karena dari awal dididik akidah yang lurus, akidah yang benar maka tumbuh di atas Hanifiyah, lurusnya agamanya. Ismail alaihissalatu wassalam, begitupun Isa. Naam barakallahu fikum. Terdidik oleh orang tuanya. Tentu perhatian yang ekstra besar perhatiannya beliau Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya di waktu kecil sampai Ismail menikah. Masih diawasinya masih dipantau dan dibimbingnya. Didapatkan dalam kisah Ibrahim kepada Ismail ketika beliau datang menanya pada istrinya Ismail, bagaimana hidupku dengan putraku Ismail. Istrinya mengadu, kami hidup begini-begini, artinya mengeluh. Maka beliau pesan kepada istri Ismail, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam dariku, dan pesan untuknya, rubah kusan pintunya. Begitu beliau pergi, tidak lama Ismail pulang, istrinya menyampaikan berita yang terjadi tentang ayahnya datang menjenguknya, tapi nggak ketemu. Ditanya apa pesannya salam dari ayahmu. Kemudian katanya bapak bilang kau ganti kusen pintu rumah. Ya sudah paham Ismail ganti istrinya. Karena apa? Istri yang begini modelnya nggak baik untuk keturunan. Nggak baik untuk kelangsungan rumah tangga. Banyak ngomel, banyak ngadu. Dicerai ya tidak itu yang dilanjut karena tidak baik dari semua Ibrahim paham tidak akan bahagia rumah tangga kalau istri tipenya begini tidak pernah syukur kebaikan suami nggak mengakui kebaikan suami kedudukan suami nggak bakalan bahagia ganti bukan jahat Nabi Ibrahim tapi ingin kebaikan buat keturunannya sehingga orang tua ketika menikahkan anaknya perhatikan agamanya ahlaknya begitu Nah, ketika Ismail nikah yang kedua, kemudian tidak lama datang berkunjung, ditanya istrinya, menceritakan kebahagiaan hidupnya, kebaikannya. Masya Allah. Kebetulan nggak ketemu Ismail juga. Beliau berpesan kepada istrinya. Sampaikan salamku buat Ismail. Dan perintahkan dia kokohkan kusen pintunya. Artinya pertahankan rumah tangganya. Karena istrinya ini wanita solihah. Itu perhatiannya sampai anaknya menik. Jadi kita mendidik anak generasi kita kalau memang sudah balik, sudah dewasa, sudah saatnya menikah, cepat-cepat nikahkan anak kita. Jangan dibiarkan dia mengikuti syahwatnya, tidak terkendali gejolaknya, bahaya terjumus dalam perbuatan zina. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kalian para syabab, ya ma'asyar syabab, manis tato'a minkumul ba'afal yatajawwaj. Wahai para pemuda, Siapa yang sudah mampu untuk menikah, menikah segera. Innau basar karena menikah ini akan menjaga pandangan, menundukkan pandangan, ahsanul farad. akan menjaga kemaluan. Faman lam yastati Kalau nggak mampu memang puasa. Fa innalahu Karena ini puasa bagi dia benteng. Nah, ya fila barakallah fikum. Ini solusinya kalau memang gejolak sudah tidak terkendali, belum mampu menikah, belum ada biaya, belum ada apa-apa, persiapannya belum sanggup, puasa. Diarahkan kepada ketaatan. Karena memang tutup pintu syahwat dengan to'at. Tutup pintu syahwat dengan ilmu. Ingat kata Imam Ibn Qayyim Ta'ala, para sahabat pemuda, syaitan itu punya dua pintu untuk menggelincirkan kita. Pintu yang besar pertama syubhat. Tutup dengan ilmu. Belajarlah. Yang kedua syahwat. Berat ini. Tutup dengan to'at. Dekatkan dirimu kepada Allah. Dan sungguh karena sedikitnya pemuda yang sanggup dan bisa menggunakan masa mudanya untuk taat kepada Allah. Sehingga terjaga ketaatannya dalam pertumbuhannya istimewa. Ya, istimewa sehingga masuk golongan yang akan Allah naungi nanti dari kiamat. Dan antum lihat, yang pemuda-pemuda pilihan seperti ini tidak seribu satu, mungkin sejuta satu. Dalam Al-Quran dikisahkan seperti kisah Ashabul Kahfi. Tujuh pemuda yang lari ke gua. Mereka mempertahankan imannya. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, Innahum fityatun amanu bi wajidnahum huda. Sungguh mereka itu sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah Rabbnya. Dan kami bimbing mereka dengan petunjuk sehingga mereka pun lari meninggalkan negerinya untuk membela imannya, menjaga imannya dan Allah bimbing. Allah jaga, Allah selamatkan mereka. Kata Imam Ibnu Kasir Ta'ala, kenapa Allah sebutkan anak-anak muda dan kisah anak muda seperti ini? Anak muda itu lebih mudah menerima kebenaran dan lebih mudah mencerna kebenaran. Karena apa? Belum bercokol keyakinan-keyakinan dari tradisi adat yang sesat. Mudah berubah anak muda, tapi kalau sudah tua, sudah terpatri, adat istiadat dari nenek moyangnya, sudah balung sungsum di hati ibaratnya tradisi itu, susah dirubah. Kalau anak-anak muda masih bisa berubah. Dan kalau sudah paham, kokoh. Karena apa? Didukung dengan kesempurnaan akal dan fisiknya anak muda. Sehingga Allah puji. Dan lihat hadirin. Ya. Nabi Ibrahim ketika mudanya. Keberaniannya luar biasa sendiri menghadapi Raja Namrud. Dan sendiri menghancurkan patung-patung di kuil Raja Namrud. Sehingga murka raja dan bertanya siapa pelakunya ini. Orang-orang cuma bercerita. Mereka saling mengatakan qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar nama seorang pemuda yang disebut-sebut namanya Ibrahim, pasti dia pelakunya. Ya, karena mereka masih terkenang terngiang ucapannya Ibrahim ketika mengucapkan kepada kaumnya, "Wa tallah la akidanna asnamakum bada'an an mudbirin ancaman Ibrahim akan kuhancurkan patung-patung kalian nanti. Ya. Nah, ini mereka ketika terdapat patung-patung hancur langsung mereka mengatakan ini Ibrahim pasti tuduhannya terarah kepadanya. Tapi apakah Ibrahim gentar? Tidak. hadapi raja dengan hujah dia hadapi raja dengan keberanian dan ya kegagahan. Masya Allah. Dia tidak gentar menghadapi raja. Ditanya, engkau yang menghancurkan itu semua ya Ibrahim. Beliau jawab dengan hujah yang mematahkan. Dan membuka akal bodohnya raja. Eh raja, coba lihat. Bukankah masih ada patung besar itu? Tergantung kampak di lehernya. Raja bilang nggak mungkin dia bisa bicara, nggak mungkin dia bisa berbuat. Nah ini kan terbuka pikiran. Kenapa kau sembah yang nggak bisa apa-apa? Hadirin tapi dasar orang kalau sudah sombong, Kalaupun dia salah, nggak mau ngaku salah, dan ujung-ujungnya marah. Ujung-ujungnya jahat. Untuk menutupi kesalahannya dia akan tumpas orang yang dianggap menentang. Kayak Fir'aun Nabi Musa. Mau ditindas Bani Israel. Begitu Ibrahim mau dibunuh sama Namrud. Tapi sekali lagi kalau anak-anak kita sudah dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Makanya contoh Nabi kita Muhammad SAW ketika menanamkan akidah yang lurus kepada sahabat yang mulia masih kecil, muda belia Ibnu Abbas. Dia mengatakan sendiri dalam usia masih sangat remaja, belum cukup 10 tahun usianya. Dia mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di belakang Nabi SAW dan beliau berkata, Ya hulam, ini Inni u'allimuka kalimat. yang yahfazka. Hadirin, faedahnya amat sangat banyak. Pertama, perhatian beliau menanamkan ilmu kepada anak-anak. Yang usianya masih sangat belia. Kedua, dengan santunnya bahasa. Ketiga, kelembutan sikap dan cara. Sehingga terkesan di hati anak. Terekam apa yang diucapkan Nabi SAW. Jadi nah, perlu kita orang tua bagaimana komunikasi dibangun di rumah dengan anak kita. Komunikasi yang baik. Jangan sampai bapak nggak pernah tegur sapa dengan anaknya. Karena bapak pulang kerja duduk main HP. Ibu juga main HP. Anak minta HP. Akhirnya mana komunikasi? Jangankan anak dan orang tua, kadang anak datang pulang mama atau ibu Saudara, belakang itu. Ambil makan sendiri. Umi lagi SMS sibuk ini. Bisnis online. Nggak ada tegur sapa lagi ditanya. Nak, bagaimana di sekolah? Mana buku prestasinya? Mana perintah hafalannya? Merojaannya? Bagaimana tadi setorannya? Borobo kurang diperhatikan anak kita. Buku komunikasi nggak diisi. Pas mau berangkat, anak tidak tanda tangan anak kamu nak suruh anaknya tanda tangan. Kan ini dusta. Padahal disitu bahas tanda tangan wali, padahal tanda tangan anaknya sendiri. Kenapa orang tuanya nggak sempat nyimak? Nggak sempat merojaah. Lah kemana sekian lama di rumah? Sibuk HP. Makanya anak-anak juga nuntut. Nah hadirin hati-hati. Yang kedua ini perlu perhatian kita. Kayak Rasulullah SAW mendidik anak. Menanamkan akidah. Lihat yang ditanamkan beliau. Ya hulam, nak dengan nada yang lembut, santun, belum mengatakan memanggil nak atau anakku atau mungkin bahasa kita le atau ndo kayak gitu. Aku akan sampaikan padamu beberapa kalimat. Pertama, beliau sampaikan, peliharalah Allah. Pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, syariatnya maksudnya, perintahnya. Pasti Allah akan menjagamu. Engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Lihat hadisnya ini panjang. Penanaman akidah yang seperti ini tertanam betul di hati beliau, terekam dan teramalkan terus. Nah ini yang kadang orang tua lupa. Ketika Jumat bawa anaknya ke masjid, Enggak suruh duduk dengarkan khutbah, nak. Nanti pulang ditanya, tadi khotibnya apa nak khutbahnya? Bisa jadi anak kita hafal betul. Sedangkan kita karena saking asiknya dan capek habis kerja, kita malah ngantuk. Orang tua nggak nyimak, anak nyimak. Bisa jadi seperti itu atau kita bisa nyimak, anak kita nyimak, kita padu. Nah, tadi apa isinya? Kita untuk uji sejauh mana dia. Bisa jadi dia lebih tahu daripada kita. Hadirin jangan lewatkan. Beliau tanamkan. Lihat lagi. Amr ibni Salamah. Yang masih dipangku pangku Rasulullah SAW ketika itu masih usia kan 33 tahun lah. Karena masih dipangku beliau. Dalam jamuan makan. Namanya anak kecil makan kan biasa tangannya itu mau jangkau yang dia suka. Beliau tegur. Ya. Apa katanya? Samillah. Ya gulam, samillah. Ilmu ditanamkan, adab dipraktekkan. Sehingga anak seiring bertumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Hadirin, jangan membiarkan tumbuh anak semau dia, semau dia. Ngikuti nafsu dia, jangan. Ya, Dikatakan dalam syair idal asru ulkiya gharazakin zakin famatas kumada dahril furu'u. Kalau engkau biarkan itu pohon tumbuh awalnya bengkok, dibiarin nggak mungkin akan lurus sendirinya. Kayak ini pohon bengkok umpamanya. Kita maunya nanti pohon ini besar tumbuh lurus. Ya mumpung masih kecil, masih hijau, masih eh, lembek. Batangnya luruskan, kasih tegakan. Ya, luruskan, kasih tegakan acir begitu. Sehingga dia terbimbing lurus. Kalau dibiarin udah gede, sudah sebesar tiang ini, bisa nggak diluruskan begini? Ya nggak mungkin, harus disensor, harus dibelah kanan kiri, dicarikan lurusnya kerja berat. Begitu Rasulullah SAW lihat tadi, masih kecil, sedikit ada kurang baik, langsung tegur. Nak, baca bismillah makannya. Tahan kanan, ambil yang dekat. Masya Allah hadirin. Nah, kadang-kadang kita malah sengaja dulangi anak biar mau makan kalau melaku-melaku. Jalan ke sana kemari. Wis ngelatih maaf kalau melaku, ibu ini harus melaku dolan. Aku anaknya sing pun maaf. Nggak hadiri, Coba dilatih duduk makannya. Latih baca bismillah. Ini kan penanaman dari kecil. Karena akan menjadi jiwa pada anak itu nantinya. Nah ini yang kedua. Serius kita mendidik anak dengan ahlakul karimah, dengan akidah yang benar. Sehingga anak kita, walaupun nanti di zaman bagaimanapun rusaknya, seperti Nabi Yusuf. Karena didikan Nabi Yakub di rumah walaupun sebentar sampai terpisah karena dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dibesarkan di negeri kerajaan Mesir pun tetap akidah yang ditanamkan oleh bapaknya nggak berubah. Sampai pun di penjara, dia lebih suka pilih di penjara daripada tergoda wanita yang mengikuti hasratnya. Lah lihat hal ini, pemuda yang seperti Nabi Yusuf ini termasuk tujuh golongan yang Allah naungi nanti dari kiamat. Ya apa? Rojulun da'athum ra'atun dataman sibin wajamadin. Sosok laki-laki yang dia digoda perempuan yang cantik, punya kedudukan. Tapi dia jawab, ini akhafullah, maaf, aku takut Allah. Sehingga dia nggak mau tergoda oleh perempuan diajak berbuat zina. Kira-kira ada nggak pemuda zaman kita yang seperti imannya? Bukannya digoda wanita, malah dia yang goda. Dia tergoda duluan. Nah ini yang bahaya. Coba kayak Nabi Yusuf ini, Masya Allah. Sehingga ketika perempuan itu sudah puncak-puncaknya gemes. Ya, kepingin Nabi Yusuf dipaksa untuk melayani. Lari Nabi Yusuf. Paksa keluar kamar, ditarik bajunya. Robek. Pas ke keprogok majikannya. Ya, apa yang terjadi? Saksi dari keluarga kerajaan. Bilang Tuhan Raja, jangan dia dikatakan salah Yusuf. Coba lihat buktinya. Kalau yang robek Nabi Yusuf baju depannya, berarti Yusuf yang paksa. Tapi yang robek kalau belakangnya berarti Tuan Raja punya istri yang paksa Yusuf mau lari tarik. Yang robek mananya? Belakang bajunya. Berarti dia mau lari berontak ditarik sampai robek bajunya. Berarti kuat atau enggak kuat? Saking kuatnya Nabi Yusuf berusaha lari ditarik kuat robek bajunya. Nah kalau kita digoda perempuan begini, yang robek apanya? Robek imannya, robek kabehan. Masya Allah, kita hancur agamanya. Lah anak-anak kita tiap hari loh di HP-nya. Lihatnya yang gambar-gambar nggak karuan. Ya, tampilannya sampai iklan-iklan pun gambar-gambar nggak karuan. Hadirin, kapan akan menjadi anak soleh? Berat. Tapi kita upaya didik dengan baik di rumah. Sehingga mereka akan terjaga. Doa melindunginya. Didikan melandasinya. Upaya yang berikutnya hadiri. Keteladanan dari kita orang tua. Sungguh keteladanan penting. Kayak Nabi Ibrahim kepada Ismail. Mencontohkan bagaimana sholatnya. Bagaimana hajinya. Dan beliau doa kepada Allah. Setelah membangun Ka'bah bersama Ismail. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah. Dia katakan arina manasikana wa tub alaina. Nabi berdoa, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikan kami berdua. Beliau dan Ismail maksudnya ketika itu. Orang yang berserah diri padamu dan keturunan kami jadikan yang Islam nama arina manasikana tunjukkan pada kami cara ibadah haji kami. Diajari Ismail sholat. Diajari ibadah hajinya. Tidak cuma diperintah, tapi diajar. Diberi teladan. Nah hari ini sungguh namanya anak. Lahir nggak ngerti apa-apa. Kalau dicontohi dari orang tuanya, itu lebih terkesan. Memorinya terpatri. Dulu bapakku sukanya begini. Terkenang. Dan siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Dari rumah, pendidikan dimulainya. Jangan nunggu gede nanti kuliah. Hadirin di rumah. Ya, contoh bangun tidur sudah diajar ibunya, nak bangun nak. Abi dah siap mau ke masjid subuh, ayo nak bangun cepat persiapan. Ikut Abi ke masjid. Bapaknya sudah sholat sunnah, nunggu anaknya persiapan sama uminya. Uminya bimbing anaknya masuk kamar mandi, nak doa dulu. Kaki kanan, kaki kiri masuk keluar kamar mandi, wudhu nak, dilihat wudhunya. Nih bajunya nak, rapi kayak Abi itu. Abi sudah rapi bajunya. Nah, anak lihat abinya sudah nunggu. Anak dipakein baju sama uminya. Berangkat ke masjid baca doa keluar rumah. Tapi kalau abinya juga ngaco, ya keluar rumah, tarik baju, selendokan di punggung, jalan ke masjid. Nanti wudhunya gampang di masjid. Ya hadirin, Anaknya ya lari ke masjid, bawa baju diselendokkan, diikatkan di perutnya. Kayak abinya. Ya kalau abinya, ya benar. Coba kalau buru-buru diambil ternyata baju istrinya. Mau oh, dipush, ambil bojone. Masya Allah hadin. Apa rawira? isi Masya Allah. Nah, ini ngajari gak benar. Padahal Rasulullah SAW ingat. Beliau mempraktekkan keluar rumah, pamit istrinya. Bahkan kadang sayang dulu pada istri keluar. Sudah rapi karena istri melihat. Istri kan cermin. Ih kurang rapi mas ini belum dikancing. Ini songkoknya masih miring umpamanya. Nah kalau antum nggak pamit pergi los. Istri nggak tahu, anak pun pergi sendiri. Nggak nyambung. Nggak ada keteladanan. Makanya anak-anak ribu di masjid. Ini ada bapaknya nggak sih? Atau anak lain sendiri tanpa orang tua sih ini? Kok ribut, nggak bisa diatur? Hadirin, jangan. Ini perlu keteladanan dari kita orang tua. Doa, keseriusan mendidik, ya mengajari ilmu dan kasih contoh. Karena anak perlu makanya Allah sebutkan dalam surat Toha 132, wa ahlaka bis salat 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu sholat dan engkau bersabarlah. Ingat hadiri, kalau anak-anak kita baik sholatnya seperti Allah perintah, urusan yang lain mudah. Urusan yang lain Allah mudahkan. Tapi kalau anak-anak kita sholat sudah susah, urusannya akan bubrah, agamanya nggak karu. Dan itu sudah Allah katakan tadi di surat Maryam ya, 59. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kalau generasi yang muncul itu sudah mengabaikan sholat, menuruti syahwat, itu tanda fasawfa yalqawna ghayya kehancuran hampir menimpa mereka, kesesatan hampir mengena mereka. Kita berlindung pada perkara ini. Beri keteladanan untuk anak-anak kita yang baik, ya. Bagaimana mereka dikenalkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sayang hadirin, terkadang orang tua itu nggak pernah mengenalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak pernah memperkenalkan bagaimana para sahabat, Malah yang dari kecil yang dipertontonkan Ipin, Upin, si Naruto, si ini, si itu. Jadinya anak kita kayak mindsetnya berubah. Kok kayak Ipin anakku ini? Ya, ya gaya ngomongnya kayak Ipin Upin. Gaya gaulnya, gaya makannya. Masya Allah. Karena yang dilihat selalu Ipin dan... Lah kalau yang lihat Jin dan Jun, mau jadi apa? <clears throat> mau jadi jin semua. Ah, hadirin jangan. Ini generasi kita sayang. Rasulullah SAW sudah mati wanti Didik mereka. Karena mereka itu harapan kita kalau jadi anak soleh. Subhanallah hadirin Ingat. Beliau bersabda. Inna rajulu turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang bapak. Di surga diangkat derajatnya terus sampai tinggi sehingga orang ini merasa amalnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu layaknya. Tapi terus Allah angkat derajatnya sampai ia bertanya, Anna lihada. Kenapa ya Allah seperti ini aku? Dijawab, Dalika bistifari wala dakallah. Itu karena permintaan ampun anakmu untukmu. Doa anak soleh. Hasil didikan orang tuanya. Apalagi kalau kita ngajari anak sampai hafal Quran. Masya Allah kata Rasulullah SAW. Kalau orang tua mendidik anak dengan Al-Quran sampai mereka menghafal Quran, membaca Al-Quran, mengerti Quran, mengamalkan Quran, kelak Allah akan berikan pada orang tua ini dua pakaian yang mulia dan mahal lebih mahal dari dunia indahnya luar biasa pakaian dari perhiasan dunia uh, surga dari anaknya Allah kenakan untuk orang tuanya dan anaknya akan mengenakan untuk kepala orang tua mahkota yang dari cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari itu di surga sampai orang tua bertanya, Ya Allah kenapa aku diberi pakaian seperti ini dan mahkota indah begini? Allah katakan itu karena anakmu hafal Quran. Apa mungkin anak hafal Quran tanpa orang tua berperan? Tentunya kita orang tua juga dituntut peran kita. Mendidik dengan serius, mendoakannya seperti Nabi doakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid wa alimu ta'wil. Ya Allah pahamkan anakku pada agama, ajarkan tafsir padanya. Kita orang tua juga bisa doain anak. Ya Allah jadi anakku hafal Quran, beri kepahaman, beri kesalehan. Doain. Kita yang akan dapatkan dari anak kita nantinya hal diri Dan upaya kita, harta yang kita berikan akan menjadi amal jariah. Kata Allah dalam surat At-Tur ayat 21, Allah sudah katakan, الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم Allah katakan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman diiringi oleh anak keturunannya ikut beriman seperti orang tuanya, karena memang dididik untuk menjadi anak beriman. Karena Allah kumpulkan mereka semua sama-sama di surga. Wa ma'alatna min alaihi min syait. Dan kami Allah tidak sia-siakan amal kalian sedikitpun. Upaya kita, tenaga, waktu, harta. Semua Allah nilai. al min jinsil amal. Balasan Allah berikan sudah amal kita. Dan anak kita baca Quran tiap hari. Satu huruf, tiap huruf kebaikan kita dapatkan. Kebaikan anak kita dapat. Kita dapat. <clears throat> Karena kata Allah Ta'ala, Wa an laisa lil insan ila masa. Kita orang akan dapati apa yang kita usahakan. Anak kita kita didik dengan serius, kita ajari dengan bagus. Kebaikannya kita dapat. Tapi kalau kita nggak memberi teladan, bapaknya aja nggak pernah pegang Quran, nggak pernah baca Quran, ya bagaimana anaknya mau cinta Quran? Yang dilihat anaknya bapak ibu HP yang terus, ya anaknya minta HP. Ya, Mau pinjam Umi? Jangan nak. Ini Umi mau pakai. Pinjam Bapak? Jangan nak. Bapak mau pakai. Belikan Pak. Belikan Umi. Kan begitu anak nuntut. Lah kalau dibelikan terus masuk kamar kunci. Apa yang terjadi? Tidak tahu anak main apa. Hadirin, ini namanya sayang? Tidak, kata Imam Ibn Qayyim, ini bukan sayang. Tapi ini adalah kezoliman kepada anak. Karena membiarkan dia tanpa terbimbing. Jangan. Ini kita bentengi. Terus, upaya kita setelah kita doa, mendidik, memberi teladan, jangan lupa. Hadirin, pada anak-anak kita bacakan sirah ambia, sirah rasul. Ajak mereka cengkrama, ceritakan kepada mereka kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah para ambia, atau mungkin kita berikan buku-buku yang mereka itu bisa baca, kita dengar, kita berikan faedah, cengkrama, ringan. Dengan anak-anak, Masya Allah hadirin, Bagaimana kita bisa menjadi pendengar setia anak kita mau cerita. Pengalaman di sekolah bagaimana kita tambahkan pengalaman kita terus sudah isya kah? Aduh, subhanallah hadirin barakallahu fikum, alhamdulillah sudah isya. Ini yang keempat ya. Kita bacakan sirah ambiya, sirah sejarah orang soleh. Kemudian yang kelima, bersihkan di rumah sarana-sarana yang merusak. Jangan kita penuhi rumah dengan gambar-gambar yang merusak, hal-hal yang bikin rusak anak, ya. Karena apa? <clears throat> kita berharap rumah kita akan diberkahi. Hilangkan gambar-gambar yang akan menjadikan malaikat nggak masuk rumah kita. Begitupun hal-hal yang menjadi rusak anak kita. Sisi lain penuhi rumah dengan hal-hal yang mendukung. Yaitu apa? Buku-buku bacaan yang bagus, rekaman-rekaman yang bagus. Supaya anak-anak kita senang baca, senang dengar, senang ya untuk apa? Ambil pelajaran. Dan kita sering anak. Baca kita beri faedah, sehingga cengkrama kita bermanfaat dengan anak-anak. Jangan lupa ajak anak duduk di majlis-majlis orang soleh. Kenalkan dengan orang-orang soleh. Agar dapat doanya orang-orang soleh di majelis ilmu. Doanya asatidah, doanya para ulama. Ya, supaya mereka juga cinta dengan para ulama, cinta dengan ilmu. Ini upaya kita orang tua. Adapun hasil Allah yang akan menganugerahkan kepada kita. Jangan putus asa. Tentunya kita berharap agar Allah beri kita anak-anak soleh-soleh semua. Mohon maaf, mungkin ini yang bisa kami sampaikan walaupun sedikit. Semoga bermanfaat buat kita semua dan jejak khair atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami, kepada Bapak Imam dan Takmir Masjid semua jamaah.